Roja Bandung 1476 kilohertz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita hanya memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Terkadang kita tidak ingin berbuat dosa. Namun godaan nafsu begitu membara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah ilhamkan kepada aku petunjukku. Dan jagalah aku dari kejahatan jiwaku. Kalau yang jahat orang lain kita bisa menghindar. Tapi kalau yang jahat itu ada di diri kita. Tidak ada jalan kecuali meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi seringkali dalam khutbahnya menyampaikan wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena tidak dapat dipungkiri semua dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang yang baru merasakan dampak dosanya setelah 40 tahun. Padahal selama ini dia aman-aman saja. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Man yahdillah fala wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tiada satupun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kalau tema besar kita adalah perjalanan hidup kita, tiap hari kita mengatakan ihdina siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Karena terus terang hidayah ini lebih mahal dari semua harta yang kita miliki. Tapi sebagian orang merasa hidayah itu beban buat dia. Ada sebagian orang yang mungkin dulu terjebak riba. Dulu banyak bergelimang dosa. Ketika dia tobat, dia merasakan kok sepertinya enakan waktu itu. Ketika dia belum bertobat, karena dia belum menghargai nikmat hidayah yang Allah berikan. Allah mengatakan ma indakum yanfad wa ma indallahi ba. wa ma indallahi ba. Yang ada di diri kalian akan sirna semuanya. Tapi di sisi Allah ini yang akan kekal dan abadi. Hidayah itu akan mengantarkan orang hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhir. Dan ingat kebahagiaan itu bukan harta yang berlimpah, bukan. Kebahagiaan itu bukan mobil yang mewah, tidak. Tapi kebahagiaan adalah kedamaian dan ketenangan jiwa yang ada di diri seorang hamba. Maka teruslah memohon hidayah kepada Allah dan ketetapan di atas agamanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah semata lahul mulku baginya kepemilikan lahu kita sering membaca lahu ma fis samawati wa ma fil lahu milik dia yang di langit dan di bumi. Semua yang kita miliki itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin ketika melakukan kesyirikan, mereka tahu itu. Sehingga kalau kita membaca talbiyahnya orang musyrik, Orang musyrik ketika haji umroh bertalbiyah. Karena mereka juga tawaf, mereka juga wukuf di Arafah, mereka berada di Mina. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Illa syarikan huwa laka malaktahu wa ma malak. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutumu engkau memiliki dia dan memiliki apa yang dimiliki dia. Tapi mereka berbuat syirik. Seharusnya kesaksian mereka kalau Allah yang memiliki sekutu dan memiliki apa yang dimiliki sekutu, mereka tidak berbuat syirik. Itulah keboliman yang nyata. Para jemaah, kenapa syirik itu tidak diampuni? orang berzina seratus kali, masih ada harapan masuk surga. Orang mencuri, orang korupsi, orang membunuh, masih ada harapan masuk surga. Tapi orang berbuat syirik, walaupun dia ahli ibadah, tidak ada kesempatan bagi dia untuk masuk surga. Mana hadiahnya? Nah. Fadal. Ya betul syirik itu menghilangkan tauhid. Tapi kenapa kok tidak diampuni? Kok tidak ada ampunan? Kenapa Allah bisa mengampuni orang yang berzina seratus kali? Allah bisa ampuni. Tapi syirik Allah ampun. Boleh jawab ya, pembawa acara mau jawab. jawab. Ya, karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nah, karena syirik kezaliman yang paling besar. Ya memang boleh paling besar, nggak apa-apa hadiahnya nggak Tapi kenapa jemaah? Kenapa disebut kezaliman yang paling besar? Tidak diampuni dan itu adalah kezaliman yang paling besar. Allah tidak dizalimi, dia menzalimi diri sendiri. Nah, yaitu membuat tandingan. Betul, syirik itu artinya membuat tandingan. Nah, Naam, karena mengingkari sifat Allah Ahad. Itu syirik. Tapi kenapa kau tidak diampuni? Ini jawabannya jemaah. Karena orang tidak punya syahwat berbuat syirik. Orang itu nggak punya nafsu berbuat syirik itu nggak ada. Orang berzina Allah kasih memang dia nafsu untuk condong kepada wanita. Orang mencuri harta, mau korupsi, ada nafsu kepingin punya harta. Tapi kenapa berbuat syirik? Apa ada nafsu untuk berbuat syirik? Nggak ada. Maka yang disebut kezoliman yang nyata, benar-benar zolim kau itu. Allah yang ngasih, Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberi. Kau terus berbuat syirik. Dan kau tidak punya nafsu untuk melakukan itu. Allah nggak kasih syahwat. Yang dikasih syahwat wanita, syahwat harta, syahwat kedua Allah kasih. Sehingga ketika manusia terjebak di sana, Allah masih ampuni. Karena memang Allah yang kasih syahwat di sana. Zuyina linas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minal dhahab wal fidda wal khayril musawamati wal an'am wal har. Dhalika mata'ul hayatid dunia. Tapi syirik ini enggak ada. Apa ya? kok apa ya? Ada syahwat itu. Aku kok kepingin ya berbuat syirik? enggak ada. Tapi kalau orang lihat wanita, Kau tahu hatinya tergoda. Melihat mobil mewah, kepingin punya. melihat rumah, ingin. Tapi melihat orang berbuat syirik, kepingin. Nggak ada syahwat untuk itu. Kecuali kezoliman yang nyata. Sehingga ketika Bani Israel minta dibikinkan Tuhan, minta dibikin kepatung kepada Nabi Musa. Nabi Musa marah besar sama mereka. Beliau mengatakan, Innakum qawmun tajhalun. Kalian benar-benar kaum yang bodoh kata Nabi Musa. Subhanallah. Maka di sini lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala pujian dan dia mampu berbuat apa saja. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Dia kekasih Allah, dia manusia terbaik yang dipilih untuk menyampaikan risalahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Umur 40 tahun. Tidak semua orang mencapai umur itu. Ada yang di umur 15 sudah meninggal dunia. Ada yang 27 mati. Belum sempat menikah belum sempat memiliki keluarga. Sehingga dia mati, dia tidak punya anak keturunan yang mendoakan. Selesai sudah. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih umur sampai 40 tahun. Ada apa dengan umur 40 tahun ini? Para nabi mayoritas diutus ketika umur mereka 40 tahun seorang sastrawan dari Mesir ya. Anda membaca dia menulis. Dia menulis ketika umurnya 40 tahun. Dalam tulisan itu dia mengatakan laqad balagtu qimmatal haram. Aku telah mencapai puncak piramid. Ketika sampai puncak, apa bisa naik lagi? Tidak bisa. Dia mengatakan ketika umur 40 tahun itu sampai puncak piramid. Thumma inni bada'tul an fin nuzul. Aku sekarang sedang mulai turun. Jadi umur 40 tahun itu puncak. Terus yang dilakukan orang itu mulai turun. Wala adri. Hal seanzilu bihudu am tata'athar biat tariq. Fa'asqut ila sabah ila ma'wayal akhir ila al-qabr. Dia mengatakan, aku nggak tahu. Turunku ini pelan-pelan atau kencang. Sehingga aku terpleset, akhirnya aku masuk ke kuburan. Artinya ada orang setelah 40 masih umurnya agak panjang. Ada yang sampai 80. Tapi ada orang yang tahu-tahu langsung mati. Apalagi di masa sekarang di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya mati mendadak. Masya Allah. Kadangkala kita nggak percaya. Tadi masih ngobrol sama anak. Tahu-tahu sudah meninggal dunia. Kemudian penyair ini menyebutkan tentang angan-angan dia. Sastrawan ini Muslim menyebutkan angan-angan dia. Dia kepingin punya ini, kepingin punya itu. Selesai sebagian angan-angan itu tercapai dan sebagian cita-cita itu tidak tercapai. Dan inilah kehidupan. Apa yang ditulis oleh sastrawan Mesir ini itu adalah kenyataan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwa umur 40 tahun itu umur di mana manusia mencapai puncak kedewasaan di mana manusia mulai menjauhi kejahilan-jahilan mereka. Dia mulai matang berpikir. Dan ya wallahu alam, mungkin sebagian tidak merasakan. Orang ketika umur 40 tahun ini nggak berubah, biasanya kebiasaan itu dibawa mati. Karena ini puncak engkau harus berubah. Kau ini mau turun sudah. Kalau enggak, yang kau di atas itu kau bawa sampai turun. Jadi umur 40 tahun adalah umur di mana manusia harus mengevaluasi perjalanan hidupnya. Waktunya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki diri. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya a'maru ummati baina sittin wa sab'in umur umatku itu kata Rasul SAW antara 40, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu darika Dan sedikit yang lewat. Artinya kalau bicara umur normal umatnya Nabi Muhammad SAW 60-70. Kalau yang nggak normal ya yang mati umur 40, mati umur 30. Dan kita tidak tahu dengan ajal kita. Sedikit yang lewat dari 70. Lewat 60 pun sedikit. Apalagi di masa sekarang ketika mulai banyak penyakit. Kita malah jarang melihat orang umurnya tua. Tapi yang kita lihat orang umur 50 kayak umur 70. Orang dulu umur 70 kayak orang umur 50. Wallahu alam ada perbedaan gaya hidup mereka dulu naik sepeda, mereka dulu berjalan kaki. Ibu-ibunya, masya Allah, kalau kita lihat orang-orang tua itu, kadang-kala, eh kemarin ada yang cerita, saat anak punya nenek, bukan nenek, ibunya nenek, umurnya 97 tahun. Umur anaknya 70 tahun. Itu anaknya Ustaz sudah nggak bisa jalan, nggak bisa gerak ibunya yang umur 97 masih bisa beraktivitas. Ini gaya hidup yang membuat orang akhirnya tampak lebih tua. Kalau kita mau menghitung sedikit ya. Masalah umur 40 tahun ini. Umur manusia kita bagi jadi tiga bagian. Kalau dia umurnya 60. 20 tahun itu mukaddimah. 20 tahun itu isi. 20 tahun itu khotimah, penutup. Artinya orang yang lewat 40 tahun dia sedang hendak tutup buku. Orang kalau mau tutup buku dia ingin hasil yang banyak. Artinya kalau seharusnya dia untung ketika tutup buku ini. Tapi sebagian orang tutup buku dalam kondisi amal perbuatannya belum cukup. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Allah menceritakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Sehingga tatkala anak manusia ini sampai puncak umurnya, dikatakan puncak umurnya ini 33 tahun. Artinya mulai dia masuk kematangan itu umur 33 tahun. Wa arba'ina sana. Dia sampai kepada umur 40 tahun. Orang biasanya kalau umur 33 nggak nikah, itu sulit dia mau nikah. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak pertimbangan. Beda kalau di bawah 33, itu masih ada nekatnya. Anak umur 20 itu kawin nekat dia. Nggak punya rumah, bismillah nggak apa-apa. Allah ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki. Tapi ketika umur 33 tahun, dia mulai berhitung, ya Allah, gajiku berapa? Terus aku belum punya rumah, belum mapan, belum apa. Akhirnya nggak kawin-kawin. Ada yang sampai umur 50 baru kawin. Tapi kawinnya karena terpaksa, udah dipaksa sama orang. Jadi umur 33 itu mulai masuk ke masa kedewasaan yang full. 40 tahun puncaknya. Wa balagha arba'ina sana. Dia dia sampai kepada umur 40 tahun, apa yang dilakukan hamba? Ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Ana mau kasih hadiah sama ibu-ibu. Apa doanya orang yang umurnya 40 tahun? Yang jawab yang umurnya 40 tahun. Nah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustadz, saya mau menanyakan satu pertanyaan. Saya pernah membaca dalam surat nikah ada hal yang Halo? Mohon maaf ya Pak. Ini pertanyaan apa kuis? <laughs> Jadi ini kuis ibu, makanya tuh ibu-ibu pada nggak dengerin kayaknya di sana itu. Maaf bu, ini kuis ya. Jadi pertanyaan dari Ustadz kita yang menjawab. Pertanyaan dulu bu saya. Ya. Oh, nah, iya, iya. ya. yang baik dari dijawab. Apa pertanyaannya? Oh, iya. Saya pernah membaca dalam satu surat nikah ada hal yang tertulis bahwa apabila seorang suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan lamanya maka jatuhlah talaknya. Nah. Sedangkan saya yang bekerja di sini meninggalkan anak dan suami saya hmm, selama dua tahun karena kerja ya. E, apakah itu sudah menjatuhkan talak apa? Tidak, Pak Ustadz. Apakah secara agama saya dan suami saya sudah bercerai? Nah. Walaupun tanpa suami saya berbicara telah menjatuhkan talak dan ya. walaupun selama ini kita baik-baik saja. Barakallah. Apakah seharusnya suatu saat saya kembali harus mengucapkan raja, uh, kata rujuk. Ya. Sekian, terima kasih. Barakallahu fikum. Masya Ini pembawa acaranya gimana? Iya, nggak apa-apa Ibu. Jadi uh, saya jawab ya. Berkaitan dengan apa yang Ibu baca. Wallahu alam. Anak kok belum pernah tahu Ibu ya. Karena cerai itu tidak bisa jatuh dengan sendirinya. Suami yang hilang pun, suami hilang tidak ada kabar selama bertahun-tahun. Itu cerai tidak otomatis jatuh, enggak. Tetap si wanita ini harus mengajukan cerai. Berangkat ke hakim dikatakan suami Ana sudah dua tahun tidak ada kabar. Sedangkan Ana Iya, ketika tidak ada kabar, Anda nggak tahu dia masih hidup apa dia sudah meninggal dunia. Maka dia mengajukan cerai. Ketika nanti pengadilan menjatuhkan cerai, jatuhlah cerai. Jadi kalau yang ibu baca tadi tiga bulan nggak ngasih nafkah itu jatuh cerai. Wallahu a'lam bishawab. Ana baru dengar ini yang seperti ini karena cerai itu jatuhnya karena dijatuhkan oleh suami atau istri mengajukan gugatan cerai tidak bisa cerai itu jatuh sendiri. Yang bisa pernikahan itu batal ketika salah satunya murtad. Itu nikahnya otomatis batal. Artinya si istri bukan istri lagi sudah secara agama. Ketika salah satunya itu murtad. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada putrinya Zainab ketika Abu As datang ke Madinah, Nabi mengatakan, ingat dia tidak halal buat engkau. Dia tidak halal buat engkau. Karena dianya kafir, si istrinya Zainab adalah muslimah. Seperti itu. Baik, pertanyaan Ana yang belum dijawab. Tafadhal ibu-ibu. Apa doanya orang yang umur 40 tahun? Nah, Masya Allah. Padahal umurnya sudah di atas 40 tahun semua. Ketika 40 tahun nggak baca doa berarti. Inilah pentingnya ilmu ibu-ibu. Tafadhal ibu-ibu. Gak bisa. Iya, yang bisa. Oh, maksudnya mic-nya Afwan Ustaz. Uh, eh, Bismillah. Robi auzikni an askura nikmata nikmata nikmata kalati an amta alaya wa ana walidaya wa ana akmala solihan. Tardahu wa asli li fi zuriyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Nah, ini baca apa hafalan? uh, <laughs> usianya baru mau 40 baru ngapalin tadi malu Ustaz. <laughs> baru ngapalin tadi malu. Kasih hadiah Bang Ahmad. Masya Allah. <laughs> Baik. Itu doanya, kita akan bahas itu. Para jamaah rahimakumullah, umur 40 tahun ini adalah persimpangan jalan terakhir. Persimpangan jalan terakhir dan antum harus pilih, antum mau lewat mana? Ketika umur 40 tahun. Seorang yang berakal sehat, ya mau nggak mau dia akan mempersiapkan diri untuk menentukan pilihan. Ana mau kemana? Nggak asal milih. Dia tidak lagi mengikuti nafsunya lagi. Tapi dia harus punya pertimbangan-pertimbangan kenapa anak jalan seperti ini. Kenapa anak sekarang yang dulu nggak pernah ke masjid, kenapa anak sekarang kok ke masjid? Dia harus menentukan pilihan dia. Kalau di dunia medis biasanya dokter itu memberikan warning ya bagi orang yang umurnya 40 tahun. Sampai ada yang mengatakan kalau orang umur 40 tahun itu makan nggak pakai mulut tapi makan pakai otak. Dia mulai ketika disuguhkan makanan, otaknya mulai bermain. Kolesterolnya berapa nih? Asam urat, gula, apalagi. Mulai dia itu berpikir. Nggak seperti dulu. Kalau dulu Masya Allah, apa aja makanan nggak pernah dia itu mikir. Tapi sekarang disuguhin melinjo. Apa melinjo? Kerupuk belinjo. Aduh, jazakallah khair, syukron. Kenapa? Disuguhi cumi-cumi yang enak jamaah. Cumi-cumi. Allahu Akbar. Ada telur. Minta telur dia. Kenapa? Karena dia sudah mulai menggunakan akalnya, tidak lagi mulutnya. Itu orang 40 tahun. Sebelum 40 tahun, Masya Allah, fisiknya masih sehat. Apa saja yang dia makan masih bisa. Di metabolisme tubuhnya itu masih bagus. Tapi setelah 40 tahun, ya dia mulai berpikir ketika makan. Dan dalam agama kita pun dia mulai berpikir. Kita harus duduklah jamaah. Mengingat masa lalu kita dan mempersiapkan masa depan. Muhasabatun nafas. Muhasabatun nafas ini buat orang yang umur 40 tahun seharusnya lebih sering daripada orang yang belum itu. Karena orang yang sebelum 40 tahun kadang-kala masih berangan-angan panjang. Kepingin ini, kepingin itu. Tapi umur 40 tahun seharusnya kalau udah lebih matang lagi. Perubahan di fisik menjadi peringatan. Kadangkala wajah sudah mulai ada hitam-hitam di wajah. Flex kadangkala Kemudian uban mulai tumbuh. Bangun dari duduk lama. Allah Akbar. Udah minta. Minta tolong. Dia mulai tampak perubahan di fisiknya. Dan semua itu adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala kitanya nggak sadar kalau diperingatin. Allah menceritakan di surat Fatir ayat 37. Allah menceritakan tentang penghuni neraka. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna dan mereka menjerit di dalam neraka, berteriak orang dalam neraka minta tolong. Apa yang diinginkan penghuni neraka? Rabbana akhrijna. Wahai Rabb kami, keluarkan kami. Untuk apa? Untuk menyelesaikan bangunan rumahnya? Untuk menyelesaikan kontrak yang belum selesai? Untuk membeli ya, mobil atau motor yang dia inginkan? Lah, dia cuma satu cuma menginginkan satu Rabbana akhrijna na'mal salihan. Kami ingin beramal soleh. Ghairal ladhi kunna na'mal. Bukan yang seperti kita amalkan dulu. Tapi udah masuk neraka. Mengatakan orang yang umur 40 tahun seharusnya mengatakan itu. Masih ada waktu buat dia. Untuk memperbaiki amalan dia. Apa kata Allah kepada orang-orang yang ingin dikeluarkan dari api neraka? Allah mengatakan awalam nu'ammirkum. Bukankah kita sudah kasih umur sama kalian? Kita sudah kasih kesempatan kepada kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi ya tidak ingat orang-orang yang kasih peringatan. Waja'akumun nadhir. Dan datang kepada kalian peringatan. Para ulama menjelaskan peringatan ini macam-macam. Nabi Muhammad SAW peringatan. Al-Quran peringatan, akal kita peringatan, matinya saudara-saudara kita peringatan. Kita melihat bibi mati, keponakan mati, kita ngantar jenis subhanallah, kerabat-kerabat kita pada meninggal. Dan di antara makna peringatan adalah asyaib, uban. Uban itu peringatan. Sehingga Ana sendiri ketika bercermin, Ana lihat di jenggot Ana sudah mulai tumbuh beberapa uban. Ana subhanallah. Ada orang yang dikasih peringatan, dihilangkan peringatannya. Kita boleh merubah uban dengan selain warna hitam. Warna hitam, ya, antara haram sama makruh. Tapi dua-duanya tidak boleh. Artinya seharusnya ditinggalkan. Pernah ada seorang murid bertanya kepada gurunya. Dia tanya kepada syekhnya dari madhab maliki. Dia tanya, syekh kata dia, tentang firman Allah ini. Waja'akumun nadhir. Telah datang kepada kalian peringatan. Apa maknanya? Katanya gurunya, di antara makna peringatan adalah uban gurunya ini menyemir rambutnya dengan semir hitam. Maka sang murid tanya, terus menurut guru gimana orang yang datang peringatan terus peringatan itu dihitamkan? Kata dia. Gurunya sadar. Setelah itu gurunya tidak pernah menyemir dengan warna hitam. Karena kalau disemir dengan warna hitam, hilang jamaah. Berbeda kalau disemir dengan warna coklat, masih ada. Artinya kelihatan tuh ada perubahan di fisik yang menyebabkan kita ya kalau bahasa Jawanya itu awakmu wis tuwe. Kau sudah tua gitu loh. Enggak sepantasnya kau melakukan hal-hal yang enggak itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepada mereka, "Fadzuqu fama zalimin min nasir." Oh, udah rasakan kalian. Rasakan itu azab, enggak ada penolong buat kalian. Kalian udah dikasih peringatan. Dikasih waktu yang cukup untuk berpikir. Waktu yang cukup untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka masuk neraka, kepingin keluar, nggak ada kesempatan untuk itu. Dan penghuni neraka ketika meminta kepada malaikat Malik. Di surat Az-Zukhruf ayat 77. Mereka mengatakan, Wanadau, ya Malik, liyakdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Mereka menyeru, wahai Malik. Malaikat penjaga neraka namanya Malik. Wahai Malik, tolong kau mintakan kepada Allah supaya Allah mematikan kita. Orang kalau mati, selesai adabnya. maka nanti pada hari kiamat, kematian itu dibunuh. Kematian dibunuh, disembelih. Tidak ada kematian. Maka mereka minta kematian. Apa kata malaikat Malik? innakum makithun. Kalian akan tetap selama-lamanya di sini. Laqad ji'nakum bil haqq. Kita telah datang kepada kalian dengan membawa kebenaran. Dikasih peringatan tadi peringatan itu kebenaran itu Nabi Muhammad Al-Qur'anul Karim dan peringatan-peringatan kematian adalah kebenaran. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tapi kebanyakan kalian itu membenci kebenaran yang telah datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah manusia itu seperti musafir. Dan Nabi menyuruh kita menjadi musafir. Anda mau tanya, ada nggak teman-teman di Oman ini yang kepingin punya rumah di Oman? Kepingin punya rumah di Oman. Ada yang sudah punya? Tapi dia kepingin tinggal di sini atau ingin dia jual nanti ketika dia pulang? Atau kepingin mati di sini memang? Wallahu alam. Kebanyakan orang yang musafir itu, dia nggak kepingin punya rumah di situ. Karena dia nggak punya niat tinggal. Enggak. Kenapa kau udah berapa tahun? 10 tahun. Kenapa nggak bikin rumah di sini? Kata dia. Aku kan mau balik ke Indonesia. Aku nggak tahu mungkin berapa tahun aku di PHK. Mungkin aku berhenti. Mungkin aku dipindah. Mungkin aku ke Kuwait. Mungkin aku sana. Jadi niat untuk punya rumah itu Biasanya nggak ada. Karena dia memang kepingin balik. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kata Nabi Alaihissalam, jadilah engkau di dunia seperti gharib. Orang asing yang sedang singgah di sebuah tempat. Tapi ini belum sempurna. Kalau orang asing tadi, masih ada yang kepingin punya rumah. Masih ada ternyata. Tapi Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam au abiru sabil. Tapi enggak. Engkau seharusnya menjadi orang yang transit. Abir sabil. Itu transit. Artinya dia cuma lewat. Kalau orang asing masih ada keinginan untuk tinggal karena dia mau setahun, dua tahun, tiga Tapi kalau abir sabil itu transit. Jemaah umroh yang transit tiga hari di sini. Ada yang beli rumah. Dia, Bapak nggak beli rumah. Ngapain beli rumah? Anak ini mau ke Mekah. Di sini cuma transit. Seperti itu seharusnya seorang muslim. Dan orang yang umur 40 tahun ini seperti musafir yang sudah mau pulang. Jemaah. Kalau safarnya orang itu 10 hari. Berangkat umroh 10 hari. Oke. Tiga hari pertama dia sibuk. Untuk ibadah macam-macam. Tiga hari kedua mulai dia siap-siap. Tiga hari selanjutnya, dia benar-benar mempersiapkan barang untuk pulang. Dia buka tasnya. Bapak, ngapain? Ya, anak mau pulang. Terus mau bawa apa? Ya ini, apa yang mau anak bawa? Dia mulai beli oleh-oleh. Dia taruh di tasnya. Dia, barang-barang dia yang memang dia mau bawa pulang, dia taruh semuanya. Seperti itu orang yang umur 40 tahun. Maka kita perlu melihat tas kita itu apa isi. Kita mau pulang semuanya, kita harus yakin jemaah. Ya, Kalau kita itu memang musafir. Apapun yang kita miliki, kita itu musafir. Akan kita tinggalkan. Maka yang bapak mau bawa pulang, ya bapak taruh di tas. Kalau ada jemaah umroh, punya duit 5 miliar. Dia bawa duit di hotel 5 miliar. Kemudian ketika dia mau pulang, dia buka tasnya, dia taruh baju-baju, dia taruh sandal, dia taruh macam-macam. Duitnya ditinggal. Kemudian dia pulang. Kira-kira orang akan mengatakan orang ini waras apa enggak? Enggak waras. Yang berharga kau tinggal. Seharusnya yang berharga itu kau bawa masukkan ke tasmu. Dan itu orang yang umur 40 tahun. Apa yang akan kau bawa ketika kau ke kuburan? Kita akan balik. Coba. Sebagian orang kalau sedekah, ya itu. Hanya uang 2 ribu, 10 ribu, 50 ribu. Kalau mungkin yang Malaysia 5 ringgit, 10 ringgit. Kemudian yang 1 juta ringgit ditaruh di berangkas. Dia mati dibawa. Enggak, dia akan menyesal. Makanya kebanyakan orang itu berharap untuk balik untuk menyelesaikan amal kebajikan. Dia punya anak, punya duit, anak tinggal. Kalau anak sedekahkan kan pasti akan anak dapatkan pahalanya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita nih yang sedang packing-packing harus milih apa yang akan kita bawa ke dalam tas kita. Amalan apa saja nih buat orang yang umurnya 40 tahun. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Karena orang yang umur 40 tahun ini biasanya sudah tidak butuh sama orang tuanya. Kebanyakan kita itu sudah sukses. Umur 40 tahun sudah mulai punya rumah. Mulai jadi ya punya kedudukan yang gak seperti dulu. Punya istri dan anak. Terkadang orang tua dilupakan. Ya mungkin yang kerja di Oman kita lihat. Berjumpa sama orang tuanya. Dalam setahun berapa kali? Berapa kali jemaah? Lima kali? Oh banyak banget lima kali. sebanyak banget. Tiga kali Allah. Sekali, iya sekali. Mungkin orang cuma sekali gitu Dan ketika pulang pun waktunya nggak full sama orang tua. Akan ke sana, rekreasi sana sama istrinya, rekreasi sama sana anaknya. Orang tua cuma berjumpa sejam, dua jam, tiga jam. Subhanallah. Maka Allah ingatkan di surat ini. Di surat Al-Ahqaf ayat Ayat 15. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu kurhan. Supaya dia ingat terus. Ibunya hamil dia dalam kondisi susah. Wawadu'at hukurhan. Melahirkan dia dalam kondisi susah. Dia walaupun umur 40 tahun. Kejadian itu tidak pernah terlupakan seharusnya. Tetap kau itu pangkatnya anak. Ibumu itu yang melahirkan engkau, yang hamil engkau, wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Dan hamil serta penyapihan dia selama 30 bulan. Kemudian Allah katakan, hatta idha balagho ashuddahu. Sampai ini anak ketika sampai masa umur 33 tahun sampai kepada wa balagho arba'ina sana qal dia berkata Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dia mengatakan, Ya Allah, bantulah hamba untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba dan kepada orang tua hamba. Bayangkan, dalam doanya pun mengingat orang tuanya. Kau bisa seperti ini, itu karena orang tua. Jangan mengatakan, Ustaz, orang tua anak ini nggak ada peran sama sekali. Anak mulai kecil itu, Ustaz, usaha sendiri. Sekolah beasiswa. Cari kerja sendiri. Nggak ada peran orang tua. Subhanallah. Ini orang-orang yang tidak bersyukur kepada orang tuanya. Allah mengatakan, Anishkurli wali wali daik. Hendal engkau bersyukur kepada aku dan berterima kasih kepada orang tuamu. Bagaimanapun kondisi orang tua kita. Karena sebagian anak berpikir kita ini berbakti sama orang tua yang baik sama kita. Artinya kalau orang tua kita cerai, kadangkala bapak ibu cerai. Kita hidup sama ibu. Ketika kita sukses, bapak mulai cari kita. Kadangkala anak tidak mau berbakti sama orang tuanya. Karena dia merasa didolimi sama orang tuanya. Subhanallah. Engkau kalau nggak ada bapakmu nggak jadi orang. Artinya keberadaan seorang anak karena adanya bapak ibunya. Bapaknya ada sejak sebagai penyebab kelahiranmu. Itu sudah nikmat yang harus kau syukuri. Dan kita jamaah diwasiatkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua itu. Itu wasiat dari Allah. Bukan dari guru. Bukan dari teman. Tapi Allah yang mewasiatkan langsung. Jadi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Tadi, biasanya orang kalau 40 tahun sudah mulai sukses jamaah. Kebanyakan di antara kita ya, rata-rata lah. Orang itu baru mapan hidupnya setelah 40 tahun. Atau deket-deket 40 tahun. Mulai punya mobil, punya rumah. Sebagian ya jamaah ketika menikah punya mobil. Mungkin sebagian enggak. Saat anak ketika mahasiswa nggak punya mobil. Ketika menikah bisa punya mobil, bayangkan. Seharusnya ketika menikah tambah melarat. Karena pada waktu sendirian aja duitnya pas-pasan, kenapa menikah duitnya ditambah? Nikmat dari Allah. Kembali. Ya Allah bantulah hamba untuk mensyukuri nikmatmu. Jangan sampai berkata seperti korun. Korun kaya raya. Karena usaha iya, ada usaha dia. Karena punya ilmu iya. Tapi yang ngasih siapa? Allah. Ketika ditanya korun tentang hartanya, apa kata korun? Innama Uti utituhu ala ilmin indi. Aku nih bisa kayak gini nih karena aku punya ilmu. Aku sekolah sampai ke Amerika. Mungkin kalau sekarang orang, aku melanjutkan S3 sampai ke mana? Aku ini belajar. Akhirnya aku bisa sukses. Nih orang-orang yang lupa dengan nikmat Allah. Banyak orang yang sekolah kayak engkau. Tapi kemana dia? Usaha bisa sama, tapi rizki nggak bisa sama. Maka hilangkan dari diri kita sombongan Bahwasanya kita dapat seperti ini karena kelebihan yang kita miliki. Kalla wallahi jamaah. Itu kelebihan juga Allah yang ngasih. Maka mohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat itu. Dengan apa? Orang di umur 40 tahun. Dengan apa dia mensyukuri nikmat Allah? Ya dengan menjadikan nikmat itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kekayaan itu bisa jadi nikmat dan bisa jadi azab. Bisa jadi nikmat ketika orang ini dapat harta, ternyata dia tambah dekat sama Allah. Tapi, ya kebanyakan orang kalau dikasih nikmat lupa. Antum kadangkala ngelihat di masjid, jarang orang kaya yang ke masjid. Tapi kalau orang kaya sudah bangkrut, Masya Allah. Di soft pertama. Bapak, Masya Allah. Ngapain di sini Pak? Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah buka pintu rizki, nggak lagi ke masjid. Maka hati-hati, ada yang namanya istidraj. Istidraj itu artinya dilulur. Di surah Al-An'am, ana lupa ayat berapa. Allah mengatakan Tunggu bentar jamaah. Nah, Al-An'am ayat 44. Ini supaya kita jangan sampai terlalaikan dengan nikmat yang Allah berikan. Allah katakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai." Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika orang-orang ini lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Peringatan itu banyak. Tadi kita katakan Al-Quran peringatan. Kematian saudara-saudara kita peringatan. Musibah-musibah yang turun peringatan. Ketika orang ini melupakan peringatan-peringatan itu. Tetap nggak sadar. Tujuannya musibah diturunkan agar orang itu jadi ingat sama Allah. Ketika orang ini tetap tidak mau sadar. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abu kulli Allah malah membukakan pintu kebaikan buat dia. Rizkinya dilancarkan. Pekerjaannya diberi yang bagus-bagus. Hatta idha farihu bima Sampai ketika orang ini merasa gembira dengan apa yang dia miliki. Aku punya rumah, aku punya ini, punya itu, macam-macam. Akhadnahum baghta. Allah cabut nyawanya tiba-tiba. Kalau Allah akan mencabut nyawa orang dikasih sakit, orang itu masih sempat taubat Kadang-kadang ada orang Orang dolim, kemudian Allah kasih sakit. Ini ada kemungkinan kemungkinan dia tobat. Tapi kalau orang dolim Allah cabut nyawanya langsung su'ul khatimah. Itu mati mendadak. Mati mendadak ini bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab, menjadi nikmat kalau kita sudah siap. Kata Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah, orang yang mati mendadak itu rahatun lil mu'min. Istirahat buat orang yang beriman nggak perlu sakit, nggak perlu masuk rumah sakit, apa dia mati. Tapi kalau buat orang yang fasik, yang zalim, itu adalah akhdu aziz. Pencabutan dari maha perkasa sehingga dia belum bertobat. Fa'idahum mublisun, kata Allah. Akhirnya mereka termasuk orang-orang yang yang putus asa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, رأيت الله yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma يحب fa'lam أنه استدراج. Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada hamba dalam kondisi dia itu berbuat maksiat. Artinya yang diinginkan hamba ini Allah kasih terus. Kepingin rumah, Allah kasih rumah. Kepingin naik pangkat, Allah naikkan pangkatnya. Kepingin mobil, Allah kasih. Padahal dia melakukan dosa maka ketahuilah kalau itu adalah istidraj. Istidraj artinya diluluh, dibiarkan langsung dicabut. Lalu Nabi SAW membaca ayat tadi surat Al-An'am ayat 44, "Falamma mana ma dzukiru Baik. Jadi ingat apa amalan yang harus kita lakukan? Banyak-banyak bersyukur. Nikmat yang Allah berikan ya tadi. Kita sedekah. Berangkat umroh berangkat haji, kemudian banyak baca Alhamdulillah, lalu doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nikmat mata, baca Quran. Kita ya Allah, anak lama nggak ngelihat Quran nih. Orang umur 40 tahun ya paling tidak dia gunakan nikmat itu untuk membaca Al-Quran. Dilihat hafalan Qur'anku ini sejak aku SD sampai sekarang bertambah apa enggak? Umur 40 nih. Kalau ternyata enggak bertambah, maka merugi antum. Rumahnya bertambah, hartanya bertambah, mobilnya bertambah, tapi hafalan Qur'annya enggak bertambah. Termasuk mensyukur nikmat Allah yang menambah hafalan firman-firman Allah itu. Wa ala walidayya dan bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada orang tua. Ingat anak ini adalah hasil usaha orang tua. Semua amal kebajikan anak orang tua akan dapat. Apalagi kalau anak itu mengatasnamakan orang tua. Seperti bersedekah buat orang tuanya. Boleh, nah. Diperbolehkan. Dan itu sampai-sampai. Termasuk amalan yang bisa sampai kepada orang tua kita. Dia tidak meniatkan buat orang tuanya, dia sedekah sendiri, orang tuanya dapat otomatis pahal. Kenapa? Karena anak adalah hasil karya orang tuanya. Maka para orang tua berusaha untuk menanamkan kebaikan kepada diri anak. Kemudian wa an a'mala salihan tardah dan bantulah hamba untuk bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Amal soleh itu syaratnya dua ikhlas sama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Di sini dituntut orang yang umur 40 tahun harus mengecek amal soleh. Kira-kira amal soleh anak ikhlas enggak? Oke ikhlas, Alhamdulillah. Yang kedua, sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah SAW? Karena tidak sedikit orang-orang yang umroh setelah umur 40 tahun tapi umrohnya ikut-ikutan. Dia padahal ngumpulkan uang untuk umroh itu dari umur 20. Sampai umur 50 berangkat umroh. Sampai sana ternyata banyak sunnah-sunnah yang dia tinggalkan. <clears throat> Anak pernah berjumpa dengan suaminya sepupu. Baru berangkat umroh, pulang umroh. Anak tanya, bang, Abang kenapa nggak botak rambutnya bang? Ya kita potong sedikit-sedikit gitu kan. Nah, itu termasuk amal soleh. Ini sebagai contoh aja. Kita tahu orang yang membotak rambutnya itu dapat pahala didoakan dua atau tiga kali oleh Rasulullah. Allah maghfiril muhalliqin, Allah irhamil muhalliqin, Allah rahmati, Allah ampuni, orang-orang yang membotak rambutnya. Yang membotak rambutnya, yang membotak rambutnya baru setelah itu yang memendekkan rambutnya. Ini hadis Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya pahala orang yang membotak rambutnya ketika haji atau umrah. Nabi SAW menjelaskan laka kulli sya'ratin hasanah wa tumha anka biha sayyi'ah. Engkau akan mendapatkan dengan setiap helai rambutmu satu pahala. Dan engkau akan dihapuskan dosanya satu dosa dengan setiap hal. Wa yakunu laka nur yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain <clears throat> dan rambut itu akan menjadi cahaya buat engkau pada hari kiamat. Kalau orang yang memotong rambutnya cuma sepuluh helai, berapa dosanya yang diampuni? Sepuluh. Alhamdulillah. Berapa pahala yang akan dia dapatkan? Sepuluh. Berapa cahaya yang akan menerangi dia pada hari kiamat di padang mahsyar? Sepuluh. Sepuluh rambut itu. Kalau kita bicara sah, sah. Sah, nggak ada masalah. Tapi kita bicara nih, wa an a'mala solihan Kita ingin amal soleh sekarang yang sempurna. Orang umroh, orang haji itu keluar duit banyak. Sebagian orang dapat pahala 90%. Ada yang cuma dapat 10% mungkin dari pahalanya. Karena dia nggak belajar. Maka orang yang umur 40 tahun. Lewat ayat ini kita lihat dia dituntut untuk belajar. Amal ana diterima enggak sama Allah. Berapa yang ana dapatkan? Harus ada hisab. Ada perhitungan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yusalli salata sittina sanah wa lam tuqbal anhu salat. Sesungguhnya ada orang yang sholat selama 40 tahun, eh, selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan. Rukunya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukunya nggak sempurna. Kita harus mulai berpikir, orang yang umur 40 tahun ngeliat nih. Ana nih sholatnya udah sesuai enggak dengan ajaran Rasul SAW. Jangan-jangan anak nggak dapat pahala nanti. Wa amal sholat yang Keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik, kemudian berkaitan dengan anak. Wa aslih li fi dhurriyati. Karena orang yang umur 40 tahun kebanyakan udah mulai punya anak keturunan. Ya minta ya Allah perbaiki anak keturunan hamba ya Allah. Buat hamba ya Allah. Kenapa buat hamba? Ya karena anak-anak kalau soleh akan mendoakan orang tuanya. Ada orang punya anak 10 yang soleh cuma satu. Yang doakan yang mana? Cuma satu. Yang 9 seakan-akan nggak ada. Karena dia beramal soleh enggak, yang ada durhaka sama orang tuanya, doakan orang tuanya nggak pernah. Maka kita mohon kepada Allah wa aslih li fi dzurriyyati. Di sini dituntut orang tua ketika dia berdoa juga harus memperbaiki anak keturunannya. Dia lihat aja, Anakku ini gimana? Fulan jadi apa kira-kira nantinya? Orang tua hanya memikirkan dunia anaknya. Akhirat kan yang kalian nggak mikirkan. Kita lihat ada orang tua, ya kalau untuk sholat subuh anaknya nggak dibangunin. Tapi untuk sekolah anaknya dibangunin. Padahal kalau dilihat jamaah, anak kita kalau nggak sekolah dapat apa sih? Ya mungkin pelajaran hari itu dia tidak dapat. Tapi kalau anak kita nggak sholat, subhanallah. Banyak kebaikan yang kita tidak dapat mendapatkannya. Maka kita memohon kepada Allah agar memperbaiki anak keturunan kita. Kemudian ini tubtu ilaih. Ini taubat. Orang yang umur 40 tahun banyak-banyak bertobat di "Ya Allah, aku bertobat kepadamu." Subhanallah. Masruk. kalau seorang tabi'in dia pernah ditanya, "Mata yu'khadul insan bidambi Kapan manusia itu akan mendapatkan sanksi atas dosa-dosa yang dia lakukan? Sanksi itu ada yang langsung, ada yang tertunda. Kadangkala orang berbuat dosa tahun ini, bertahun-tahun. Dia nggak ada sanksi di dunia ini. Artinya nyaman aja. Seperti orang yang ketangkep KPK. Kadangkala dosanya itu bertahun-tahun jemaah. Tapi dia nggak ketangkep. Padahal ada hitungan tetap ada sama Allah. Semua dosa yang kita lakukan, ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ditanya, Mas kapan orang itu akan dapatkan sanksi dari dosa-dosa dia. Qala idza balagal arba'in falyahdhar wal yatawaqqa. Ketika orang itu sampai umur 40 tahun, maka hendaklah dia hati-hati. Hati-hati dia. Naik mobil hati-hati. Jangan-jangan rimnya blong. Gara-gara dosa yang kita lakukan. Kita mulai lebih berhati-hati ketika umur 40 tahun. Makanya harus banyak-banyak bertobat. Sebagian orang melakukan dosa di masa mudanya. Dan sehat. Kapan diberi sanksi? Ketika tua. Umur 40 tahun. Padahal umur 40 tahun, biasanya orang umur 40 tahun itu, dia ingin banyak menambah ibadah. Tapi nggak bisa udah. Karena udah sakit-sakitan. Gara-gara dosa dia. Dia dulu berpikir aku kepingin nanti umur 40 tahun kepingin puasa sunnah. Nggak bisa puasa Senin Kemis, nggak bisa. Karena tubuhnya sudah lemah. Ketika muda dia tidak melakukan itu. Dan ada sebagian orang yang ketika muda, Masya Allah. Dia bisa lari lapangan lima kali alun-alun maunya. Dan dia bisa sholat dan puasa sunnah. Namun tidak dia, dia tidak melakukan itu. Ketika empat 40 tahun, Allah kasih cobaan kecelakaan. Nggak bisa lagi dia ke masjid. Dia mau, ya Allah, kalau aku nggak cacat gini, aku akan ke masjid. Bohong kau. Ya Allah, kau dulu sehat nggak ke masjid. Kenapa sekarang kepingin ke masjid? Maka ini tuh betul ilai. Para jemaah orang yang berbuat dosa setelah umur 40 tahun beda sama sebelum 40 tahun. Nilainya di sisi Allah atau dosanya di sisi Allah berbeda. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Sampai jam berapa? 15 menit lagi. Udah azan. Masya Allah. Naam, naam. Baik, ini hampir selesai jamaah ya. Salasatun la yukallimuhumullah. Ada tiga manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Pada hari kiamat. Wala yuzakim. Dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Karena ada pada hari kiamat orang-orang pelaku dosa. Yang banyak dosanya. Tapi kemudian Allah bersihkan. Allah ampuni tanpa masuk neraka dia masuk surga. Tapi ada tiga orang Allah tidak akan membersihkan mereka. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan melihat ke mereka walahum azabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, syaihun zanin. Orang tua yang berzina. Orang sepuh masih berzina. Orang umur 40 tahun sudah mulai lemah jamaah. Tapi ingat, di barat ini mereka bikin istilah puber kedua. Umur berapa puber kedua? 40 tahun. Seharusnya dia tobat dibikin puber kedua. Akhirnya ketika berbuat dosa, dia merasa nggak apa-apa. Aku lagi dalam masa puber nih. Lah. Orang yang sudah 40 tahun, 40 ke bawah itu muda, 40 ke atas itu tua. Maka Syekhun Zanin, orang yang sepuh berzina, Allah tidak akan melihat dia. Allah tidak akan menyucikan dia dan Allah tidak akan berbicara kepada dia. Allah akan memberikan adab yang pedih kepada dia. Yang kedua, wa malikun kadzab, raja atau penguasa yang berdusta. Penguasa berdusta apa sih yang dicari penguasa ketika berdusta? Orang dia sudah punya semuanya. Dan kita lihat masih banyak penguasa-penguasa yang berjanji akan beri ini, beri itu, beri itu, tapi dia tidak lakukan. Hati-hati. Dan yang ketiga adalah wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Ya nggak pantas. Seperti orang tua yang berzina, engkau nafsumu itu sudah lemah gitu Tapi kenapa engkau melakukan itu? Orang miskin sombong, kau nggak punya apa-apa. Kalau engkau punya harta, ada yang disombongkan, tapi miskin nggak punya apa-apa. Nah, untuk bila sombong. Allah tidak akan melihat kepada mereka. Dan yang terakhir jamaah, wa ini minal muslimin, ni ikrar. Orang mau 20 tahun itu dia berikah ya Allah aku termasuk orang-orang yang muslim. Kenapa jamaah? Karena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus jaga nih sampai mati. Jangan sampai kita berbuat baik kemudian putus kebaikan itu di tengah jalan. Nggak ada gunanya. Karena yang menjadi ukuran kebaikan orang itu penutupnya. Bukan awalnya, bukan pertengahannya. Ada orang yang awalnya berbuat amal kebajikan, pertengahannya berbuat amal kebajikan, penutupnya dia berbuat syirik, habis semua. Maka Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah, maka orang yang umur 40 tahun ini, jangan terlalu disibukkan dengan dunia. Memang angan-angan tidak pernah tua. Ambisi juga tidak pernah sepuh. Tapi kita yang harus mengontrol diri kita. Sudah banyak peringatan. Jemaah. Tidak dilarang orang itu mencari harta. Tapi yang dilarang itu menimbun harta. Kok cari fadl. Semua butuh biaya dalam kehidupan ini. Aku butuh biaya pesawat, berarti butuh duit. Biaya bikin rumah, nah. Tapi ada orang yang sampai titik nimbun. Dia nggak butuh. Ada orang koruptor yang ditangkap di Indonesia, subhanallah jemaah. Ditemukan harta di dalam tembok rumahnya, dalam tembok ya, ma 250 miliar. Antum pikir buat apa? Dia sudah tua sama. Ya, Tapi itu, dia punya istri di mana? Dia punya istri di mana? Punya rumah di mana-mana. Sudah tua, umur hampir 70 tahun. Ya, Tapi nggak tobat-tobat, nggak kembali kepada Allah. Dan ada orang yang angan-angannya terlalu tinggi, dia bangun villa. Bangun ini itu, fabel kau bangun. Tapi kau ingat, sebagian orang itu pas hari mau nempatin villanya mati. Karena biasanya tadi orang mulai punya villa umur 40 tahun ke atas. Udah mulai tua baru punya villa. Ketika muda belum punya villa. Maka jangan sampai kita tersibukkan dengan dunia kita dalam masalah seperti ini. Silahkan cari dunia. Tapi jangan ditimbun. Kau taruh di tas, kau mau berangkat. Kau masukkan ke sana. Apa yang mau kau banyak? Udah punya rumah belum di surga? Belum. Bangun masjid. Sumbang masjid. Alhamdulillah Allah udah punya. Kepingin punya apa lagi? Punya istana di surga. Apa yang perlu diamalkan supaya punya istana di surga? Semuanya dipersiapkan sebelum kita pergi. Karena kalau kita sudah pergi, yang ditinggal selesai. Ada orang yang menghiasi rumahnya selama dua tahun setengah jam. Finishing rumah ini kadang-kala, Masya Allah. Ini cerita seorang syekh dari Suriah. Dia punya sohib menghiasi rumahnya selama dua tahun setengah. Dia itu marmernya dari batu onik yang transparan. Di bawahnya dikasih lampu. Ya. Jadi orang kalau lewat itu Masya Allah. Disebutkan dua hari sebelum dia pindah, mati. Selesai. Nggak dia bawa, sama sekali. Nggak dia bawa. Maka perhatikan di umur 40 tahun ini kita harus siap-siap kembali kepada Allah. Doa itu dibaca. Yang belum umur 40 tahun nggak apa-apa baca doa itu. Tapi lebih harus lagi ya orang umur 40 tahun. Kembali orang yang tidak berilmu, ada yang sampai mati tidak pernah baca doa itu. Kalau dikatakan Ustaz, emangnya kenapa? Ya nggak ada masalah. Kita hanya mengatakan itu tidak wajib. nggak nggak wajib. Baca doa itu enggak. Kau mau tafadhol, nggak mau silahkan. Tapi semua akan mendapatkan pahala dari apa yang dia amalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadza wallahu a'lam Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung di Telegram Radio Roja Bandung untuk mendapatkan berbagai macam konten dakwah dan info kajian di Kota Bandung.